Yang perlu kita ketahui bahwasanya kaidah kaidah yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab an nabi rahimahullah taala bukanlah kaidah dari pikiran beliau sendiri, karena merupakan kaidah yang dibangun dan digali dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab merupakan hal yang hendaknya kita ketahui bahwasanya suatu kaidah tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil. Bahkan kaidah itu yang butuh dalil. Insya Allah dengan membaca kaidah-kaidah ini kita akan tahu dalil-dalil dari kaidah tersebut. طيب قال المؤلف رحمه al qaidah al-Ula. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام Ini kaidah pertama merupakan kaidah yang sangat penting untuk membantah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam dengan meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur dan Allah itu yang memberikan rezeki. Beliau mengatakan di sini kaidah pertama yaitu hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kufar yang termasuk di juga orang-orang musyrik. Bang, antara kekafiran dan kesyirikan para ulama menyatakan bahwasanya kedua hal tersebut sama merupakan dua hal yang mutawatir, ya, bersinonim walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekufuran itu lebih luas cakupannya daripada kesyirikan kan tapi kedua-duanya sama dari sisi hukum baik di dunia maupun di akhirat di dunia mereka dihukumi halal darahnya dan di akhirat mereka dihukum kekal di dalam neraka. Jadi antara kafir dan musyrik itu sama. Beliau mengatakan bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perangi mereka, mereka itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta, wal Al-Mudabbir pengatur. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui bahwasanya Allah itu yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang mengatur semua perkara mereka. Dan dalam keadaan seperti itu Rasulullah tetap memerangi. Wa anna dzalika lam yubtilhum fil Islam. Dan bahwasanya keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini hendaknya kita memahaminya dengan benar. Bahwasanya keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah karena tadi yang dikatakan di sini keyakinan bahwasanya Allah itu pencipta, Allah itu pengatur, Allah itu penguasa, Allah itu pemberi rezeki itu adalah cakupan dari tauhid rububiyah bagaimana telah kita ketahui tadi pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Nah, keyakinan ini tidak cukup untuk memasukkan seorang ke dalam Islam. Sehingga dari sini kita ketahui salahnya orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan makna apa? Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, semua nama-nama tersebut adalah nama yang keliru. Sebab seandainya yang dimaksud adalah nama-nama tersebut, tentunya orang-orang kafir Quraisy tidak akan diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekarang apa dalilnya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang Rasulullah SAW memerangi mereka itu meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur mereka. Wadalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad. Suruh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Mayyarzuqukum minas sama'?" Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit? Wal ardi dan rezeki dari bumi. Amma yang menikutkan awal absar? Siapakah yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra dan siapakah yang mengatur segala urusan, kepada Allah maka mereka akan mengatakan kepada wahai Muhammad, Allah. Mereka yakin bahwasanya apa yang ditanyakan tadi berupa siapa yang memberikan rezeki, siapa yang mengatur, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, demikian pula yang mati dari yang hidup. Mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sabun asalah maka katakan Nabi Muhammad, apalah tattaqun? Kalau demikian, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menjauhi larangan-larangannya dari penyembahan-penyembahan terhadap selain Allah. Dari ayat ini jelas sekali bahwasanya orang-orang kafir Quraisy meyakini tentang tauhid rububiyah Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah Wasallam meyakini tauhid rububiyah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in al man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, tentu mereka akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Dari sini kita ketahui ya bahwasanya inti dari dakwah para rasul bukan untuk menyerukan tauhid jenis ini. Bukan untuk menyerukan agar manusia berkeyakinan bahwasanya Allah itu penciptanya. Tidak. Sebab yang demikian itu orang-orang kafir sudah meyakininya. Bahkan keyakinan ini merupakan keyakinan yang terfitrahkan pada diri setiap manusia. Demikian pula Fir'aun. Walaupun dia menyombongkan dirinya dan mengaku bahwa dia adalah sembahan, tetapi dalam lubuk hatinya dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Wajahadu biha wa anfusuhum zulman wa ulwa. Wajahadu biha. Dia ya mengingkari, tidak mau menerima apa-apa yang datang dari Musa berupa mukjizat mukjizat yang menunjukkan bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Dalam keadaan hati-hati mereka itu yakin akan kebenarannya. Semua itu dikarenakan kezaliman dan sikap sombong darinya. Jadi semua makhluk sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya Allah lah penciptanya. Tidaklah mengingkarinya kecuali mereka-mereka yang titik ya, menyombongkan diri. Walaupun pada hakikatnya hatinya mengakui akan adanya pencipta, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua perkara ini. Kemudian pada kaidah ini ya, kita ketahui pula bahwasanya kesyirikan bukan hanya terjadi pada tauhid rububiyah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya tauhid bukan sekedar tauhid rububiyah saja. Dan tapi bahkan di sana yang lebih utama yang merupakan inti dakwah dari para rasul adalah untuk menyerukan kepada tauhid uluhiyah. Sebab apa? Sebab keyakinan terhadap tauhid uluhiyah tidak cukup. Tidak cukup. Dan tentunya orang yang mempunyai keyakinan terhadap tauhid uluhiyah dengan benar, maka mesti ya, merupakan konsekuensi dari keyakinan tersebut dia harus memurnikan peribadatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, itulah yang berhak untuk diserahkan peribadatan Dia. Ini kaitan yang pertama. Kenapa Syekh meletakkan kaidah ini? Sebab pada zaman tersebut orang-orang dari ahlu Syekh menyatakan bahwasanya cukup seorang disebut sebagai ahlul tauhid bila dia menyatakan bahwasanya Allah itu penciptanya, Allah itu pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Iya. Nah, jika demikian tentunya orang-orang kafir Quraisy juga harus kita hukumi sebagai sebagai ahli tauhid. Padahal Rasulullah SAW memerangi mereka. Padahal mereka mengakui Allah sebagai pencipta pemberi rezeki dan yang mematikan kita mengatur seluruh jagat raya ini. Ini kandungan dari kaitan yang pertama. Kaitan yang mudah dan tapi harus seorang yang memahaminya dengan benar sehingga bisa mematahkan syubhan-syubhan dari ahlu dan juga yang subhanallah. Shadallah ya Allah, Astagfirullah.